Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله سلاما تسليما مزيدا ثم ما بعد إخواني في الدين أعاذني الله وإياكم yang pertama kali dan itu sesuatu yang senantiasa kita menekankan kepada diri kita semuanya adalah al-ikhlasun niyah lillahi azza wa jal fi talabul ilm. Senantiasa kita mengikhlaskan niat tujuan kita semuanya untuk menimba ilmu. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita betapa penting dan sangat berharga amalan niat. Man ta'alama ilman mimma yubtagha bihi wajah Allah la yata'allamu illa yulisiba arda min dunya dunya lam yajid arfal jannati yumul qiyamah. Barang siapa yang menuntut ilmu yang sepantasnya menuntut ilmu itu diperuntukkan mengharap keriduan Allah mengharap dimasukkan ke dalam jannahnya namun dia tidak menempuh melainkan untuk mendapatkan bagian daripada dunia. Dengan perkara ini semua dia tidak akan mampu mencium bau jannah pada yumul kiamah. Ini merupakan nasihat khususnya kepada diri saya secara pribadi dan keumuman kepada ikhwanuna fabarakallahu fikum yang hadir di majelis ini yang hadir dalam rangka untuk menghadiri daurah ilmiah bersama Ustazuna Al-Ustaz Al-Fadil Abu Ibrahim Muhammad bin Umar As-Sawad Hafidahullah Ta'ala Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan niat kita dan iradah keinginan kita semuanya dengan tujuan yang sama yaitu untuk meraih keridaan Allah untuk mengangkat sifat jahil yang ada di dalam tubuh diri-diri kita Kemudian apabila kita mampu tentunya memberikan kemanfaatan kepada saudara-saudara kita sebagaimana yang Rasulullah alaihi wasallam memberikan nasihat khairun nas anfa'uhumul linnas sebaik-baik manusia sebaik-baik orang adalah yang bisa memberikan kemanfaatan kepada saudaranya maka apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Zulfa Hafidahullah mewakili panitia daurah yang ada di kota Boso tepatnya di Masjid Abu Bakar Siddiq di Ma'had Al-Mansurah di Dusun Tolana ini Demikian juga terkait dengan dua materi tema yang berbeda. Mengenal perjuangan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah. Demikian pula tema untuk kita senantiasa waspada terhadap gerakan bahaya laten ISIS dan Syiah yang itu merupakan ancaman bagi din, agama dan negara kita. Semoga perkara-perkara ini Allah kokohkan niat kita, tujuan-tujuan kita semata-mata karena Allah dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah kepada kita dan kemudahannya hingga akhir diselenggarakannya pelaksanaan daurah. Amin ya mujibas sa'ilin. Ikhwani a'azani Allah wa Pada kesempatan sore hari ini sebetulnya jadwal dari Ustaduna Ustaz Muhammad Hafidahullah namun dikarenakan beberapa pertimbangan maka kami mewakili panitia daurah untuk memberikan kalimah nasihat yang sepantasnya diri kami untuk memperbanyak dinasehati namun sebagaimana telah disebutkan oleh membawa acara Al-Ustaz Abu Mus'ad Hafidahullah kita ingin memberikan kemanfaatan kepada antum semuanya kepada ikhwanuna fabarakallahu fikum mudah-mudahan ini merupakan perkara yang terbaik bagi kita semuanya perkara yang paling penting untuk kita ingatkan di sini adalah tidak henti-hentinya kita beribadah dan tidak mengenal kata lelah untuk mempertahankan iman, mempertahankan keistiqomahan kita sampai kita dipanggil oleh Allah Taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadalah kepada Rabbmu wahai Nabi sampai kematian mendatangi dirimu. Di dalam surat Al-Hijr ini Allah mengingatkan kepada kita untuk tidak mengenal lelah, berputus asa, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengisahkan Allah untuk memuliakan nama-nama dan sifat Allah untuk senantiasa mengakui bahwasanya Allah taala adalah satu-satunya sesembahan yang tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi melainkan dirinya Allah taala dalika bi anna Allah la ilaha illallah Dzalika bi anna Allah ilal haq Gimana suratnya dalam surat Al-Hajj? Yang demikian itu Allah adalah sesembahan yang hak dan sesembahan yang lain adalah perkara sesembahan yang batil. Ikhwani fi din a'azani Allah wa iyakum. Maka ini merupakan nasihat agar kita senantiasa menjaga keistiqomahan. Dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Yang demikian itu Allah adalah sesembahan yang hak dan apa yang diseru yang diibadai selain Allah adalah sesembahan yang batil. Maka kita pertahankan iman, ketakwaan kita ini semuanya. Terlebih syaitan, iblis, la'anullah telah bersumpah di hadapan Allah Ta'ala. Qala fabima aqwaitani laqudanna lahum sirataqal mustaqim. ثم min من aidihim wa min khalfihim. وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين Kata Allah subhanahu wa ta'ala Ketika menceritakan bagaimana iblis Detik-detik ketika akan diusir dari jannah Maka iblis bersumpah di hadapan Allah Ta'ala Dengan sebab Engkau telah menyimpangkanku menghukumku ya Allah. Sungguh dan sungguh aku akan menghalangi mereka semuanya anak manusia Bani Adam dari jalanmu yang lurus. Ini sumpah iblis. Bersungguh-sungguh ingin menyesatkan Bani Adam manusia agar mereka kufur agar mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aku akan datangi mereka dari arah muka, dari arah belakang, dari samping kanan dan samping kiri, dari seluruh sisi. Kemudian engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka bersyukur kepadamu ya Allah. Lihatlah wahai saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sumpah iblis kepada Allah taala. Dan itu terus dilancarkan sampai detik hari ini ila yaumil qiyamah. Sehingga apabila kita semua memahami ayat yang mulia ini maka kita akan memberikan pelajaran kepada hati kita. Sesungguhnya hidup kita di alam muka bumi adalah hidup yang penuh dengan peperangan. Berjihad di jalan Allah untuk mempertahankan iman, ketakwaan kita. Iya, berjihad melawan musuh-musuh Allah melawan bala tentara iblis la'anahumullah itu membutuhkan mujahadah kesungguh-sungguhan keseriusan dalam perkara ibadah dan masing-masing kita tidak bisa menjamin keimanan yang ada pada diri kita ini Masing-masing kita yang hadir di majelis ini semuanya terancam dengan penyimpangan, terancam dengan fitnah yang begitu mengerikan, yang dimana Rasulullah SAW telah memberitakan kepada kita 14 abad yang lampau sebagaimana yang digambarkan oleh beliau alaih salatu wasalam badiru bil a'mali fitanan kakita'i laylil muzlim yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya bersegera kalian beramal karena akan muncul fitnah-fitnah seperti potongan malam yang kelam. Seseorang di pagi hari dalam keadaan mukmin, di sore hari dia dalam keadaan kafir. Atau demikian sebaliknya, di sore hari dalam keadaan mukmin, paginya dalam keadaan kafir. Di pagi hari si fulan masih dikenal membela akidah, membela sunnah. Namun ternyata kita mendengar di sore hari dia telah membela kesyirikan dan kebid'ahan. Seseorang dikenal sebagai orang yang mengikrarkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar memerintahkan manusia untuk berbuat baik dan mencegah manusia untuk menjauh dari kemungkaran. Ternyata kebalikannya didapatkan dia telah di barisan terdepan mempelopori kerusakan kemaksiatan. Allahul musta'an. Apa penyebabnya? Sehingga begitu mudah dan cepatnya keimanan itu keluar dari dirinya. Rasulullah alaihissalatu wassalam melanjutkan yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Dia telah menjual agamanya, akidahnya, manhajnya semata-mata dikarenakan dunia. Ya, dunia dengan seisinya itu adalah fitnah. Hubu riasah, hubu syuhrah. Cinta popularitas, cinta ketenaran itu bagian daripada dunia. Cinta kepada sanjungan. Ingin senantiasa dikedepankan, satukan Atau bisa jadi kecintaan kepada dunia dari sisi harta materi sehingga itu mengalahkan prinsip-prinsip Islam dan sunnah yang selama ini dia pegang Allahul musta'an dengan perkara ini semua ayol ikhwah wa barakallahu fikum hidup kita ini penuh dengan peperangan musuh-musuh kita senantiasa mengintai kelemahannya kelemahan kita diintai dari sisi muka, diintai dari sisi yang belakangnya, samping kanan dan samping kirinya. Yang dimana Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan di dalam kitabnya Ighathatul Ahfan Makar-makar iblis dari muka, dari belakang Yaitu Bani Adam Senantiasa ditakut-takuti untuk menghadapi kehidupan yang akan datang. Kekhawatiran kemiskinan. Kekhawatiran dalam perkara perekonomian. Dibuat keputusasaan dengan perkara dosa. Kemaksiatan yang telah dilakukan seakan-akan tidak ada pintu tobat bagi Allah Ta'ala. Dia beriman kepada Allah, dia mencintai sunnah Rasulullah. Namun senantiasa digambarkan perasaan was-was. Mampukah saya bertahan menghadapi kehidupan dunia yang begitu dengan padatnya persaingan. Subhat kanan kiri seakan-akan ditampilkan perkara-perkara yang haram sulit diraih apalagi yang halal. Ya subhanallah ujian dan cobaan bagi orang-orang yang beriman. Belum lagi fitnah syubhat syahwat yang senantiasa melingkari kehidupan kita. Sehingga apabila kita tidak terus kokoh memiliki keistiqomahan Tatkala kita tidak mau kembali mempelajari dinul Islam. Karena salah satu sarana untuk menyelamatkan kita sampai ke janahnya Allah Ta'ala adalah tolabul ilm. Salah satu sarana di antara sarana atau sebab-sebab agar kita sampai kepada jannahnya Allah adalah tolabul ilm. Waman salaka tariqan yaltamisu ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah dan barang siapa yang menempuh berjalan untuk mendapatkan ilmu pasti Allah akan mudahkan jalan menuju al jannah sebagaimana yang kita tempuh di saat ini kita berjalan kita keluar dari rumah dengan berkendaraan dari berbagai wilayah yang cukup jauh tempatnya ada yang berjalan, menempuh perjalanan 2-3 jam. Ada yang 8 jam, ada yang 20 jam, ada yang satu hari, satu malam. Subhanallah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan. Jerih payah kita, kesungguhan hati kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya yang hadir di majelis ini. Termasuk redaksi hadis wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah amin ya mujibasailin Khawani fidin ya Allah wa iyakum ini yang pertama setelah kita mengetahui kita hanya hidup di alam muka bumi dengan satu tujuan beribadah kepada Allah dan tatkala kita mempertahankan ibadah kita, kita melihat di sana ada musuh-musuh Allah yang hakikatnya kehidupan kita ini penuh dengan peperangan. Peperangan melawan ahlul batil, kemungkaran. Peperangan melawan iblis dan dari bala tentaranya sehingga kita harus memahami apa saja makar-makar iblis, tipu dayanya. Sehingga kita tidak terjerumus, terjatuh di dalam jebakan-jebakan iblis. Perkara yang kedua yang hendak kami ingatkan kepada diri saya secara pribadi dan antum semuanya. Fabarakallahu fikum. Mumpung kita masih ingat dalam suasana daurah seperti ini sebagaimana tadi yang disampaikan oleh ketua panitia permohonan maaf apabila selama penyelenggaraan daurah ilmiah didapatkan oleh peserta kekurangan, kelemahan dari kami, pelayanan, dan semuanya. Mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Allah minkum ala taksir. Karena demikianlah apa yang mampu kami lakukan. Tidak lupa kami haturkan Jazakumullah khairan kepada seluruh ikhwanuna fabarakallahu fikum yang selama hampir dua bulan bahu membahu mempersiapkan agenda daurah rapat demi rapat siang dan malam mengumpulkan dari satu ikhwah ke ikhwah yang lainnya yang itu tidak mudah Dikarenakan jauhnya tempat kita. Kesabaran para asatidah membina, membimbing ikhwah. Membimbing para umahat. Untuk senantiasa meningkatkan ukhuwah as-salafiyah. Ukhuwah di antara ahlus sunnah. Karena memang ayat ikhwah fabarakallahu fikum acara daurah atau dakwah ahlu secara keumuman itu tidak bisa dibebankan kepada salah seorang ustadz atau dua orang ustadz. Tetapi dakwah ini membutuhkan ta'awun. Baku bantu, baku tolong dan semua itu dalam rangka merealisasikan ayat Allah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan dan saling baku bantu di antara kalian dalam perkara kebaikan dan ketakwaan dan ingat jangan sekali-kali kalian baku bantu dalam perkara dosa dan permusuhan di satu sisi Allah memerintahkan kita untuk saling tolong menolong dalam perkara albir wa taqwa. Di sisi yang lainnya Allah larang kita untuk baku bantu dalam perkara dosa dan permusuhan. Kita renungi sejenak ayat ini di dalam surat Al-Maidah. Ayat ini sering kita lewati, kita baca. Mungkin ketika kita mentasmi santri atau mungkin ketika kita sedang setoran hafalan kepada istri kita atau mungkin tatkala kita sedang sendirian membaca. Namun sudahkah kita betul-betul memahami ayat ini secara mendalam ke kolbu kita, kemudian kita mau mempelajari, mentadaburi, membaca tafsir-tafsir para ulama, kemudian kita amalkan. Sudahkah ini kita perbuat? Ini yang menjadi permasalahannya. Ayat ini menghasung kita sebagaimana kata para ulama untuk bersungguh-sungguh merealisasikan sikap ta'awun. Ta'awun adalah konteks kalimat yang menunjukkan adanya interaksi, hubungan, kesinambungan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Daurah ilmiah seperti ini membutuhkan ta'awun yang tidak bisa dianggap sebelah mata. Ta'awun dari sisi bagaimana kita mempersiapkan tempat. Ta'awun dari sisi bagaimana kita kerja bakti. Dan sebagaimana antum melihat di sekitar lokasi Ma'had, Masya Allah, memang dulu ini adalah lahan, kebun dan hutan dan semuanya biiznillahi ta'ala dalam keadaan seperti sekarang ini Masya Allah kan wa man lam yasha' lam yakun bahu membahu di antara ikhwah persiapan bagaimana mengumpulkan para umahat untuk merumuskan sesama para ummahat apakah terkait logistik, penerimaan tamu, persiapan ini dan itu. Semuanya menguras tenaga. Terkadang di sela-sela rapat, terkadang di sela-sela kerja bakti, bahkan terkadang ketika sudah teknis berbicara di lapangan. Mohon maaf meminja istilah orang poso bilang, baku tak salah itu terjadi. adanya sedikit ketersinggungan. Apalagi kalau kondisi sudah capek, lelah, dikritisi, dikritik. Apalagi mohon maaf yang mengkritik ini yang tidak pernah kerja bakti. Apalagi dan apalagi. Subhanallah, syaitan berupaya Bagaimana untuk memisahkan ukhuwah dari perkara-perkara terkait masalah persiapan dauruh. Terjadi. Dan yang bisa merasakan seperti ini adalah ikhwah yang senantiasa terjun dalam perkara teknis pelaksanaan persiapan dauruh. Dauruh ini cuma dua hari, itu pun tidak full. Tapi persiapannya subhanallah menguras tenaga, menguras pikiran. Diuji. Wasadaqallahu fi qaulih wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan birun. Dan kami jadikan kalian satu dengan yang lainnya ujian. Sanggupkah, mampukah kalian bersabar? Ini konsekuensinya kalian harus bersabar. Seorang ustaz diuji dengan muridnya, murid diuji dengan ustadznya. Ikhwah yang satu diuji dengan ikhwah yang lainnya kekurangan. Umahat yang satu diuji dengan umahat yang lainnya. Namun kita memiliki kaidah, pondasi. Bagaimana tatkala kita menghadapi istilah baku tasalah ini, ketersinggungan, Berapa banyak terjadi di lapangan ketersinggungan yang mengakibatkan ya sudahlah anak nggak mau kerja bakti silahkan. Yang lainnya juga begitu maraju. Tahu maraju? Apa istilah orang di luar poso? Hah? Ngambek. Orang jauh bilang purian. Seperti itu. Dia tidak sendirian, dia ajak istrinya. Sudah om, gak usah ikut-ikutan. Cuma begitu saja kok. Hanallah. Syaitan telah pintar menguasai dirinya. Syaitan membelakangi. Syaitan dari arah depan, kanan, kiri. Berhasil dipatahkan. Maka ayolah ikhwah, barakallahu fikum, perhatikanlah nasihat Rasulullah alaihissalatu wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim masalil jasad. idza ishtaska minhu udun tada'alahu sairul jasad bis-sahr wal humma perumpamaan, permisalan persaudaraan kaum mukminin di dalam kasih sayangnya, di dalam hal cinta mencintai, di dalam perkara saling menguatkan persaudaraan, itu seperti tubuh yang satu. Jika ada anggota tubuh yang sakit, Semuanya merasakan tidak bisa tidur, demam. Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana yang namanya ukhuwah al-islamiyah itu seperti tubuh. Masing-masing kita memiliki tubuh, jasad. Nas'alullah salam wal afiyah. Jika ada di antara kita sakit gigi, gigi yang sakit berlubang, atau perkara-perkara yang lainnya, maka anggota badan kita mata nggak nyenyak tidur. Mata ini sudah mengantuk mau tidur. Apalagi diundang rapat. Tidak hadir dia diberikan amanah bagian divisi fulan misalnya. Dia bertanggung jawab. Ketika rapat terjadi sesuatu yang ketersinggungan, Terasa di hati, terasa di gigi. Iya, betul itu. Nah, maka semuanya dalam keadaan merasakan tubuh itu. Mau tidur nggak bisa, mau makan apa lagi. Nah demikian seharusnya ketika agenda dauroh yang sudah ditetapkan dicanangkan. Maka semua ikhwah salafiyun fabarakallahu memiliki tanggung jawab. Bukan sekedar ah ini tanggung jawabnya yang dimakhat. Tidak. Ini tanggung jawab kita semuanya. Kita ingin melayani para tamu-tamu, diyuf, ikramu diyuf, memuliakan tamu. Apa motivasi kita? Ingat hadis Rasulullah. mengkana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia muliakan tamunya. Ini pelajaran bagi kita. Sebagai sahibul hajah. Sudahkah kita betul-betul bersungguh-sungguh memuliakan tamu kita? Atau sekedar hadis ini berlalu. Kita hafal, selesai. Kita hafal ayat, selesai. Atau seperti itu. Na'udzubillah, tidak. Kita ingin menghafal dan mengamalkan apa yang telah kita hafal. Karena itu buah daripada ilmu. Yaitu mengamalkan apa yang telah dia pelajari. Kalau sekedar menghafal, banyak yang menghafal. Digelari hafidul Quran, banyak. Tapi sedikit yang mau mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Digelari hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Masya Allah, luar biasa. Tapi sedikit sekali yang mau mengamalkan kandungan hadis-hadis tadi. Ini permasalahannya. Maka tak kalah dia memiliki pondasi ini tadi, bangunan seorang muslim di dalam cinta mencintai, sayang menyayangi, saling menguatkan seperti tubuh. Ketika ada gejala baku tasalah tadi, dia tidak meneruskan keinginan hatinya dengan bahasa-bahasa maraju, apalagi berputus asa tidak. Dia memaklumi saudaranya ada kekurangan. Ya sudah, saya sabarkan diri saya. Dilihat perkara-perkara teknis, ini harusnya segera dikerjakan. Kok belum dikerjakan? Sementara waktu tinggal berapa jam lagi? Ustadz mau datang, tamu mau datang, belum beres. Ya subhanallah. Memberikan udur Ya mungkin sibuk, mungkin ini dan itu. Dia kerjakan. Sehingga tidak saling menyalahkan. Ini bukan bidang saya, terserah dia itu. Memang mau enaknya sendiri dia itu. Tahu-tahu sudah selesai. Jadi kemudian datang. Dia tidak ingin meneruskan kalimat-kalimat syaitan. Tapi dia tutup pintu-pintu syaitan itu tadi. Dia mengedepankan husnudon kepada saudaranya. Demikian. Innal mu'min libunil kalbunyan syad yasyudu ba'duhu ba'dan kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya seperti bangunan, yang satu yang yang lainnya saling menguatkan. Artinya kalau ada bangunan yang lemah, yang ini menguatkan. Artinya kalau ada seorang muslim yang salah, yang ini membenarkan, menutupi kekurangannya. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka marilah ayo lekhwah barakallahu fikum. Ya ala sunnah ihrisu. Bersemangatlah antum. Bersemangat. Dakwah ini berat, berat. Saya katakan di majelis ini, dakwah ini berat, luar biasa beratnya. Antum bisa tanya, asal tidak di sini. Di Gorontalo ada Ustaz Tohir, ya. Di Palu ada Ustaz Rizki. Dan Allah Alfumingkum di tempat yang lainnya. Di Pangkap ada Ustaz Abdurrahim, Ustaz Muhammad. Dan dan di daerah yang lainnya. Di mana ada Ustaduna Ustaz Adnan. Baik. Di tempat-tempat yang lainnya. Kalau antum tanya asatidah itu. Gimana Ustaz dakwah itu? Antum mau tanya enak atau enak sekali? Itu rata-rata jawabannya Masya Allah berat. Berat. Maka dengan beratnya dakwah ini tolong kita saling meringankan membantu. Kejadian di satu tempat beberapa pihak mudah sekali ketersinggungan melabrak sini dan situ ketersinggungan anaknya wali santri dalam keadaan menurut dia kurang diperhatikan, kurang hafalannya, semakin ini dan semakin itu, tuntutan dan tuntutan. Seakan-akan ma'had itu yang memberikan hidayah. Seakan-akan wali santri menitipkan anaknya itu mi'ah fi mi'ah, 100% harus jadi hafid atau hafidoh. Ketika ada kekurangan sedikit, langsung tidak suka. Masih mending ketidaksukaannya ditahan sendiri, tapi kalau sudah diobral di muka umum, kurang kedewasaan, kurang dalam menghargai jerih payah saudaranya. Berapa banyak didapatkan seorang musyrif musyrifah bahkan ustadz ustazah menangis menyeka air matanya, disakiti oleh muridnya, disakiti oleh ucapan wali santri. Berapa banyak? Sekali lagi, subhanallah, yang bisa menyelami ini adalah orang-orang yang langsung terjun di medan itu tadi. Entah pengurus, ma'had, entah ustadznya, musyrif, musyrifnya. Adapun yang dari luar, dia hanya bisa melihat, memantau dari kejauhan. Yang terjun langsung yang merasa. Kenapa anak saya hafalnya tiba-tiba menurun? Padahal pihak ma'had madrasah sudah berupaya sekuat tenaga dengan mohon pertolongan kepada Allah agar anak itu betul-betul menjadi anak yang soleh, solehah. Ternyata problem dari sang anak dan keluarganya. Sang anak sudah mulai malas belajar. Ketika liburan madrasah, liburan ma'had, tiga hari atau berapa hari. Pernah dia suatu saat berkunjung ke keluarganya, kakek neneknya. Menonton televisi, bermain HP, dengan sepupunya dan dan lain sebagainya. Akhirnya selama tiga hari itu terekam. Dosa kemaksiatan yang menyebabkan dia melemahkan hafalannya. Malas tidak mau belajar kalau tidak diberikan HP. Sang orang tua dalam keadaan saking sayangnya. Tetapi salah memberikan kesayangan. Memberikan HP sembunyi-sembunyi. Jangan sampai ustaz tahu ya nak. Jangan sampai musyrif tahu ya nak. Sudah. Padahal Ma'at sudah menentukan. Tidak boleh santri bawa HP. Wala HP yang Android wala kulu-kulu. Tahu yang kulu-kulu. Yang kalau dibanting itu enggak pengaruh. Masih menyala. Kalau Android kan langsung heng-heng gitu. ah gitu. Ini kulu-kulu. Setelah orang bosu. Jangan dikira yang berbahaya itu yang Android. Ustaz, siapa bilang yang kulu-kulu lebih berbahaya itu. Jangankan HP kulu-kulu. Tisu saja bisa menjadi surat cinta. Iya. Kan gitu. Tisu kertas tisu. Ditulis, diremas, dilempar. Dibaca oleh santri. Nomor saya ini. Hubungi ya. Aduh. Coba setan ya. Bingung dia. Pakai HP nggak boleh. Gimana cara? Tunggu liburan. Nah, dihubungi. ya kenalan, kenalan. Dan berapa banyak kejadian yang saya malu mau menyebutkan di majelis yang mulia ini. Apa syahidnya di sini? Membutuhkan ta'awun wali santri bersungguh-sungguh untuk mensukseskan pendidikan putra-putrinya. Jangan semua dibebankan kepada kami, para pengajar, pengurus, jangan. Kalau beralasan Ustadz saya sibuk, Ustadznya juga sibuk. Ah, Ustaz, orang tua saya butuh birul walidin Orang tuanya Ustaz juga butuh birul walidin Tapi saya kerja Ustaz. Ustaznya harusnya kerja. Apalagi mau alasan? Menunjukkan semua kita ini kan sibuk. Gak ada yang tidak sibuk. Semuanya sibuk. Hanya saja dengan kesibukan kita, tolong perhatikan kesungguhan kita ini. Masing-masing diletakkan pada porsinya. Maka sebagai orang tua tatkala dia sibuk mencari nafkah untuk anak dan istrinya dalam rangka mengamalkan hadis Rasulullah, "Idza anfaqa rajulu ala ahlihi yahtasibuha fahuwa lahu shadaqah." Jika ada seorang suami mencari bekerja diniatkan karena Allah untuk memberikan nafkah keluarganya, teranggap sebagai sedekah baginya. Namun ingat, Antum memiliki putra putri. Buku komunikasi itu senantiasa ada. Di setiap ma'had itu ada pola memberi buku komunikasi. Pagi diberikan oleh orang tua kepada anak. Ini bawa kepada ustadz, ustadzah atau musyrif, musyrifannya. Dilihat. Sore dikembalikan lagi. Kalau itu misalnya berangkatnya pagi pulang sore. Kalau dia liburnya sebulan sekali misalnya, nah ketika liburan itu ada buku komunikasi. Sudahkah kita sebagai wali santri perhatian membaca buku komunikasi tadi? Sudahkah? Ini pelajaran bagi kita semuanya. Karena masing-masing kita memiliki aulat, anak-anak. Jangan beralasan sibuk, semuanya sibuk buku komunikasi sebagai bentuk komunikasi antara pihak ma'had dengan wali santri, aulia atau labah. Sejauh mana kepedulian? Manakala ini yang pertama kali aulia atau labah tidak serius, kita khawatir. Mahat ini hanya dijadikan sekedar ajang penitipan anak. Mudah-mudahan kekhawatiran kita itu dihilangkan. Serius. Ya, dilihat catatannya di dalam buku komunikasi. Anak antum hari ini, misalnya kalau dia pulang sore, telah melakukan pelanggaran, memukul temannya. Nah, ketika ada laporan seperti itu, contoh, jangan serta-merta kemudian ambil HP, ditelepon musrifnya, dimaki-maki, dilabrak. Anak saya itu anak yang santun, yang soleh, nggak pernah ini. Jangan. Hargai dulu tulisan musyrif atau musyrifah atau ustad-ustadah itu. Tidak akan serta-merta menulis tanpa bukti. Mesti ada buktinya. Kalau antum memiliki kepedulian serius kepada ma'at tarbiyah anak antum, tulis di situ buku laporan komunikasi berikutnya. Jazakumullah khairan. Saya telah mendapatkan nasihat. Insya Allah akan kami arahkan anak anda. Terus seperti itu. Kemudian mohon maaf apabila ada waktu kapan bisa ketemu. Orang tua yang hikmah. Dia menghargai orang yang telah mengajarkan anaknya. Mengajar itu berat. Berat. Ya. Antum tanya. Mengajar anak-anak tahfid itu. Ya. Mudah-mudahan di sini ada mudarisun dari tahfidul Quran. Yang masih anak-anak itu lebih berat dibandingkan ngajar yang sudah syabab. Yang syabab itu bisa diarahkan. Ya kan? Apalagi yang bapak-bapaknya. Bainal maghrib isya taklim. Ya paling kendalanya ngantuk itu saja. Gini nah sudah taklimnya sudah berhenti dulu. Tarbiyatul syabab kendalanya paling masa-masa puber. Gimana solusinya? Tapi yang kacili-kacili ini tadi luar kecil-kecil maksudnya. Ini luar biasa. Luar biasa. Antum bisa tanya para satidah yang di sini. Sedang diajari tasmi, suruh tenang, sudah. Ini ribut sendiri. Yang satu kolongsonya diambil, dilempar sana. Cari, pukul, pukul-pukulan. Sementara ustaznya bingung ini. Larasan ini sudah cepat hafalannya. Sudah ustaz. Duh, sudah, sudah gitu. Padahal belum. Ustaznya juga karena ustaz, eh, sudah, ganti lagi. Seneng dia. Seperti itu. Nah, ini kalau sendirian berat. Coba ada yang bantu wali santri. Dia lihat. Sekali-kali antum wali santri. Coba lihat di madrasah itu. Lihat datang. Oh ya kasihan Ustaz sendirian. Dua orang. Kadang ada yang nggak datang sibuk. Hanya Ustaz apa yang bisa saya bantu? Antum jaga ini yang tiga ini. Ini unlimited ini. Maksudnya itu luar biasa tenaganya, tanpa batas dia. Oh iya, saya jaga ini. Nah, antum ngajar ini. Jangan, diam ya, diam. Sudah. Sekedar antum jaga satu jam, ustaznya tenang dia. Itu sudah ta'awun alal birri wa taqwa. Ada solusi. Seperti itu. Nah, tinggal antum kiaskan dengan perkara yang lain. Sehingga dakwah itu akan ringan, enak, berjalan, gak berat. Tapi kalau sedikit-sedikit dikritisi dengan tidak membangun, asal menyalahkan. Ustadz juga manusia. Iya, Ustadz juga manusia. Bahasa orang selatan, Ustadz juga manusia. Ya sudahlah, saya mau mengajar anak saya sendiri saja. Loh kenapa? Saya sudah nggak mampu. Di veto-veto, saya pikir hak veto itu miliknya PBB. Di sini juga ada Mbak veto-veto. Saya nggak mampu. Nah kalau semua ustaz sudah seperti ini, bagaimana? Ma'had. Wali santri, oh jangan begitu. Nah, makanya daripada ada bahasa jangan begitu, yang begitu yang bagaimana caranya? Mari sama-sama ta'awun, diselesaikan problem. Maklumi kekurangan ustadz, ustadzah, maklumi Pengurus dimaklumi sebagaimana kami para pengajar wali santri dimaklumi kekurangannya. Mohon maaf, terpaksa saya bicarakan berapa banyak wali santri yang masih telat SPP itu menjadi pemikiran bagi pengurus. ya sekali lagi yang bisa merasakan yang terjun, yang nggak pernah terjun dalam dakwah nggak akan merasakan. Beras yang tadinya 50 kilo tinggal 5 kilo. Sementara santri nggak bisa diem. Ya, lapar sedikit piring dikirimin makan. Gitu. Bingung dibikin pola, sudah belikan kertas bungkus saja biar nggak ini. Kendalanya kertas bungkus dibuang sembarangan, padahal sudah ada tempat sampah di sini. Namanya anak-anak. Dikasihkan nampan yang besar, mau berangkat sana, sudah ada belum? Bang, bang, bang, bang, Rusaklah. Wali santri enak-enakan di rumah, nggak tahu kendala. Musyriknya juga bingung gimana. Mau dicubit sedikit saja, nanti sudah dilapor. Aduh, kelihatan yang hijau sedikit dimarah-marah. Padahal kecil hijaunya. Eh kecil hijaunya. Seperti itu. Sudah permasalahan lagi. Jadi mohon tafahum, saling memahami. Cari solusinya. Gimana? Nah, ketika liburan, buku-buku komunikasi dibaca. Oh, ternyata anak saya pelanggarannya ini ini ini. Ditertibkan ketika liburan. Nah, ini laporannya. Ini ini ini. Kalau antum ada yang rahasia, maka tulis di amplop tertutup kasih kepada anak. Kasihkan ustaz, ustazah. Jangan dibuka. Iya. Kalau itu rahasia, nggak mungkin rahasia ditulis di buku komunikasi kan? Nanti dicoret sama dia. Gitu. Nggak mungkin. Mesti harus pakai apa? Amplop. Gitu. Terus seperti itu. Akan berjalan enak. Ya, akan berjalan sinergis kesinambungan antara pihak maad dan aulia tolaba. Enak, ringan. Ustadznya seneng. Wali santrinya juga seneng. Kapan ini terrealisasi? Ketika mengamalkan tadi hadis. Permisalan kaum mukminin seperti tubuh. Permisalan dalam apa? Saling cinta mencintai, saling menyayangi, Fitawadihim tawad itu berkaitan amalan kulub, amalan hati. Watarahumihim terkait amalan yang nampak. Yang dibuktikan dengan kasih sayang. Wata'atufihim dan saling menguatkan di antara mereka. Saling menguatkan. Kekurangan ma'had, kekurangan aulia tolabah. Sehingga mereka dalam keadaan menjaga. Tenang. Ya, seperti itu. Ada ustadz, dan yang sakit, musyrif, musyrif yang sakit. Nah, coba ajari anak-anak kita. Tanya, loh kenapa nggak belajar ini pelajaran? Ustadz sakit, abi. Sebagai orang tua ajari dia ia datul marid. Mengunjungi orang yang sakit. Ayo, kita ke pasar. Ada apa, Abah? Beli susu dan roti. Buat siapa? Buat ustadzmu yang sakit. Ketika antum ajak anak ini mengunjungi ustadz atau orang yang sakit, antum sudah memberikan terbiah kepada anak antum untuk belajar mengunjungi orang yang sakit. Ini yang harus kita terus terapkan kepada anak kita. Misalnya di sini membutuhkan bantuan, ya, di mahat atau di tempat yang lainnya. Nah, sudah. Kasih anak uang 5 ribu. Loh kok besar apa? Ya, yang seribu untukmu, yang 4000 untuk sodakoh di maat Apa itu sodakoh? Antum ajarin, ini sodakoh ini. Dia akan terngiang-ngiang. Oh dulu abah mengajari sodakoh. Terdidik menjadi jiwa orang yang suka bersodakoh. Tapi kala antum ajari sering memprotes bafitu-fitu. Ya akan melahirkan orang yang suka protes-protes nanti. Oh, berarti yang kami suka protes ini diajari dari kecil, Ustaz? Ya bukan. Maksudnya ini sebagai kiasan. Karena pengaruh orang tua berpengaruh besar kepada anak. Nah, ini perkara-perkara yang perlu dan anak sampaikan di majelis yang singkat ini sebagai nasihat bagi saya pribadi dan antum semuanya terkhusus bagi para pengurus dakwah, para musyrif, musyrifah, pengurus maat yang lainnya untuk bersabar. Demikian juga wali santri memberikan semangat kepada kami, percayakan kepada makhat pendidikan ini tadi. Demikian juga para umahat semakin meningkatkan ukhuwah, hilangkan sifat ghibah, namimah. Tidak ada lagi waktu untuk ghibah, namimah. Baik. Kalau kita meminjam istilah Eh, bahasa dari asatidah kita, asatidah kibar. Kita ini sedang berperang melawan orang-orang dari kalangan rawafid, rawidoh khawarij, dari kalangan tasawuf dan lain sebagainya. Yang kita ibaratkan kita sedang memedang pedang, pedang-pedang ilmu yang sudah mau kita hempaskan, membantah syubhatnya mereka. Ternyata di belakang kita masih ditarik kerah jubah ini. Lengan jubah ini. Intern ahlus sunnah masih baku tasalah. Ketersinggungan ini dan itu masih banyak lagi. Tolong. Tanazul mengalah. Ada permasalahan pribadi cepat diselesaikan. Jangan sering ada istilah nanti diselesaikan di umul kiamah. Iya betul. Ikhwah satu diselesaikan dengan yang lainnya sampai tiga kali raya Idul Fitr. Gak mau baku tatur, gak mau baku salam. Ustaznya dilapori. Istrinya lapor. Um, tolong bilang Ustaz nasihati. Panggil fulan ta'al. Ya, sudah nasihati. Ustaznya kasihkan dalil lengkap semuanya Masya Allah. Harapan sang Ustaz mau menerima. Apa? Enggak Pak Ustaz. Saya enggak akan nerima sebelum dia minta maaf duluan. keras hatinya. Ya sudah, sabarkan dulu. Yang satu, mudah-mudahan yang satu bisa melunak dia. Antum tanazul ya, ngalah ya. Udah, pandang enteng. Orang poso bilang begitu, pandang enteng dia. Orang tidak tahu, Ustaz nggak tahu di sini. Karakternya pandang enteng itu. Kalau Ustaz orang Jawa mudah menerima. Saya nggak bingung Ustaznya. Itu. Nah, darah terus sambil dinasihati di majelis umum Istrinya masing-masing SMS. Umu, umu gimana Ustaz? Sudah nanti. Nanti saya tanya dulu. Ustaz, sudah gimana? Keras. Sulit. Gak mau mengalah. Coba. Kalau masing-masing kita itu lunak kepada dalil. Selesai masalahnya. Gak ada kalimat-kalimat di yumul kiamah. Dianggapnya diselesaikan di yumul kiamah itu mudah. Coba kalau diingat hadis riwayat Alimah Mutirmidhi dari jalan Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau alaihi salatu wasallam menyatakan la tazulu qadam 'abdin yaumul qiyamah hatta yus'ala an arba tidak akan bergeser kedua telapak kaki hamba sampai ditanya empat perkara salah satunya adalah an umri fima afna tentang umurnya di mana dihabiskan umurnya itu umurnya dihabiskan dengan baku tasalah terus ketersinggungan bisa tiga tahun nggak baku tegur ketemu, lihat wajahnya, so, oh, dia lagi sana. Satu majelis, ya, ketika dia sholat, berapa banyak terjadi yang jadi sutra ternyata teman baku tak salahnya. Ini, pas salah, wih, pergi. Kayak ngeliat jin gitu Banyak, banyak. Ya subhanallah. Jangan itu saudara antum selesaikan di dunia berat di umul kiamat itu berat ya likulimri'in minhum yauma idzin sya'nu yuqni kata Allah masing-masing di hari itu sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri sibuk jangan diperberat selesaikan tanazul mengalah hadza ya ikhwah wa barakallahu fikum tinggal antum mengkiaskan perkara-perkara yang lainnya ini yang bisa sana sampaikan di majelis yang singkat sekali lagi. Saya secara pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon dimaafkan dan ketahuilah ya ikhwah, jaga ukhuwah. Ukhuwah itu mahal. Ukhuwah itu mahal ayo ikhwah, mahal. Ukhuwah kita itu mahal, lebih mahal dibandingkan dunia dan seisinya. Saya mohon di majelis yang mulia ini Apabila masih ada pihak-pihak yang baku tak salah, tolong segera diselesaikan. Yang salah tarajuk kembali. Yang benar merasa dirinya telah memberikan penyampaian kepada temannya tidak berbangga diri. Menyampaikan untuk cinta bukan menjatuhkan. Tolong. Kalau kita betul-betul ingin menempuh jalan salafuna soleh. Pendahulu kita yang soleh. Itu para sahabat. Ikuti dalil. Bagaimana dalil-dalil yang kita sebutkan persaudaraan kita, ukhuwah kita, itu yang kita lakukan. Dan lihatlah ke depan musuh-musuh dakwah. Anak-anak kita ini yang kecil-kecil ini, ini akan besar. Kita memiliki anak TK 5-6 tahun. 5 tahun lagi insya Allah mereka sudah 10-11. Yang anak kita 11 tahun akan sudah memayis. Yang memayis sudah akan mereka dewasa. Sementara kita ini, kita akan meninggalkan alam dunia. Kita ibaratkan kita sedang memegang tongkat estafet dakwah. Kita sedang berdakwah, anak-anak kita sedang ditarbiah. Suatu saat tatkala kita mau dipanggil malaikatul maut, maka kita berikan dakwah tongkat ini kepada anak kita. Kamu teruskan nak tongkat dakwah ini kepadamu. Abah sudah saatnya meninggalkan. Enak. Masing-masing kita memiliki persiapan. Ahlul bidah luar biasa, rapat sini rapat situ, siang dan malam nggak kenal lelah, seminar ini seminar itu, nggak kenal capek, Ahlu sunnah di atas al-haq. Terkadang masih lumbu, loyo orang tua bilang. Jangan. Semangat. Ya, semangat. Jangan kenal lelah. Minta tolong kepada Allah. Ista'udu billah wasbiru. Minta tolong antum kepada Allah dan bersabarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami sampaikan. Wallahu taala swab. Naktafi biadal qadar wa fawqal jami'. Illahuna walhamdulillah. Tafadlu hafizakumullah.